Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala Ma Terkait dengan ayat Nanti aja ya Fihi masail Allah rahimahullah fihi masail باب السابعة عشرة السابعة عشرة السابعة عشرة السابعة عشرة yang ke-17 yang bab ke-17 innaka la tahdi man ahbabta fihi masail fihi masail <coughs> الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت yang punya footnote lihat di bawah قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان <coughs> ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب هدايته Allah menyebutkan dalam ayat ini dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan bahwa nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menunjuki orang yang beliau cintai dapatkan hidayahnya. Ini cara umum berarti. <clears throat> Ya, ini tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang beliau inginkan hidayah. hidayah. Ini umum. Ini mana yang per, pertama. Mana yang lainnya hmm, dijelaskan oleh ulama juga bahwa dalam ayat ini Rasulullah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi petunjuk orang yang beliau cintai. Orang yang beliau cintai. Dalam hal ini adalah Abu Abu Talib. Bahkan sebagaimana di dalam <clears throat> ayat atau dalam bab yang lalu pernyataan beliau kepada putrinya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Tidak memberikan manfaat kepada putrinya. Orang yang paling dicintainya. Ya, yang paling beliau cintai sallallahu alaihi wasallam. Nah. <clears throat> jadi ini seperti itu. Nah, ini secara umum bisa bermakna bahwa Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang beliau inginkan dapatkan hidayah dan beliau rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin berarti keinginan beliau seluruh umat manusia itu mendapatkan hidayah, hidayah. Tapi dinafikan oleh Allah. 6. Hidayah yang dinafikan di sini kata orang ulama hidayah atau taufik. Nah, di sini disebutkan walakinnahu jalla wa ala huwa alladhi yahdi man yasha'u yahdi man yasha'u hadahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah menafikan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam hidayah, hidayah bahwa nabinya sama sekali tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai untuk dapatkan hidayah. Kepada orang yang beliau inginkan hidayahnya. Inginkan kebaikannya. Ya, seluruh umat manusia seperti itu, termasuk di dalamnya Abu Abu Talib. Mana yang kedua secara khusus. Mana yang kedua bisa secara secara khusus. Dan itu termasuk kaidah di kalangan para ulama kalau satu kalimat atau ayat itu mengandung dua makna yang sahih itu dua-duanya boleh dibawakan kepada itu. Qala walakinnahu jalla wa ala huwa alladhi yahdi man yasha'u hadahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bagaimana kelanjutan ayat-ayat tersebut? Kelanjutan ayat-ayat tersebut wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah akan tetapi Allah Jalla wa Ala huwa alladhi yahdi man yasha'u hadah atau man yasha'u hudahu. Jadi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah yang Allah kehendaki hidayahnya. Dan dia maha mengetahui siapa yang mau menerima petunjuk, yang berhak menerima petunjuk. وهذا المعنى دلت عليه هذه الآية مع هذا المعنى الذي دلت عليه لهذه الآية جاء موضحا في آيات كثيرة ayat yang ini makna, makna seperti ini ini makna umum kan makna ini makna umum makna umum ini ditunjukkan makna yang ditunjukkan oleh ayat ini ini makna yang dimaksud oleh beliau makna yang umum bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah oh, Sallam kepada orang-orang yang beliau inginkan mendapatkan hidayah. Itu ditunjukkan oleh ayat-ayat yang lain, dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain. Kaqaulihi ta'ala. Seperti dalam firman Allah taala. Ini mungkin disebutkan oleh beliau dan juga mungkin lama yang lain. Artinya apa namanya? makna yang umum karena termasuk di dalamnya Abu Abu Talib. Nah, walaupun ayat ini turunnya tentang Abu Talib. Abu Talib. Seperti disebutkan dalam riwayat di sini wafiy sahih wa anzalallahu fi Abi Talib ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini secara khusus ini sebab nuzulnya adalah kasus ini. Nah, nah itu makna yang khusus. Mana umumnya seperti yang disebutkan oleh beliau yang diterangkan dengan ayat-ayat yang lain. Ini memang adwaul bayan fi tafsir Quran bil Quran. Seperti itu. Banyak beliau nukil apa namanya menjelaskan ayat dan itu dengan ayat-ayat yang lain. Ini seperti diterangkan dalam ayat ini, nanti dalam surat ini. Qala kaqaulihi ta'ala in tahris ala hudahum Kalaupun engkau semangat, antusias agar mereka mendapatkan petunjuk, fa innallaha la yahdi man yudhil. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk siapa yang disesatkannya. Artinya sudah ditetapkan orang itu sesat, tidak akan mungkin ada yang bisa memberinya petunjuk lagi. Man yahdihillah fala mudhillalah. Nah, ini mana oh? Umum. Nah, masuk ke dalamnya Abu, Ta Abu Talib. Kalaupun engkau ingin menunjuki Abu Talib untuk dia masuk menerima Islam, engkau tidak akan mampu seperti itu. Intahris ala hudahum. Hatta kalau misalnya ditujukan seperti ini. Intahris ala hudahu. Ala hudah Abi Talib. Fa'inna Allah la yahdi mayyadil. Masuk di dalamnya Abu Talib. Al-ayah. Wa qawluhu juga firman Allah Ta'ala Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'ah. Kalau Allah menginginkan fitnah bagi orang tersebut, maka engkau wahai Nabi tidak akan mampu, tidak akan kuasa menyelamatkan dia dari Allah sedikit pun. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Masuk ke dalamnya Abu Thalib. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya ila ghairi dzalika minal ayat kama taqaddama idahuhu dalam Adwaul Bayan. Wa qawluhu wa huwa a'lamu bil muhtadin jaa ma'nahu muwaddihan fi ayatin katsira Dan Allah Maha lebih mengetahui siapa yang mendapat yang mau menerima petunjuk. Wa qawlihi ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin biman ihtada. Juga dalam firman Allah yang lain, "Inna rabbaka huwa alam man yadil man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sama dalam surat Nun wal Qalam. Wal ayatu bimithli dzalika kafiratun. Ayat-ayat seperti ini bah banyak. Waqad awdahna sabiqan annal huda dan telah kami jelaskan sebelumnya bahwa al-huda al-manfi petunjuk yang dinafikan anhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini fi qoulihi ta'ala innaka la innaka la tahdi man ahbabta huwa hidayatu wa hudat taufik atau hiya hidayatu hidayatut taufik lianna taufik biadillahi wahdah karena taufik itu di tangan Allah satu satunya. Wa annal huda al musbit al musbat lahu. Adapun al huda al musbat lahu sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah menyatakan wa innaka latahdi dengan lam perhatikan lamnya lam lam lam taukid ya. Nah, Latahdi ila siratul mustaqim menunjukkan penegasan. Engkau wahai Nabi SAW betul-betul memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-huda al -huda di sini huwa huda ad-dalalah. al haqqi wal irsyad ilaihi. Dalalah ya al haqq. Menunjukkan kepada yang benar dan membimbing kepada yang benar. Penyampaian, penjelasan itu di tangan Rasulullah. Rasulullah yang nah juga orang-orang yang meninggal ini apa namanya mengikuti jejak Rasul, para ulama, para duat. Nah, mereka punya ya nah, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing huda Buddha yang yang mereka miliki huda nah, al-bayan huda bayan dalalah wal irsyad wal bayan wa nuzulu qawlihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta fi Abi Talib masyhurun ma'ruf undur aidan abul Bayan fi Sabi'ah nah ini makna innaka la tahdi man ahbabta dinafikan di sini hidayah tuh taufik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan dalam ayat ayat lain innama in anta illa nadhir engkau tidak lain wahai nabi hanya memberi peringatan. Inna ma'ala rasulina al-balaghul mubin. Tidak lain tugas dari Rasul kami itu hanya menyampai, menyampaikan selesai. Hidayah di, ini di sini dinafikan hidayah tau taufik. Nah itu yang tadi terkait dengan ayat surat Asyura bahwa Rasulullah itu la tahdi ila ila suratul mustaqim menyampaikan. Mereka terima, manusia itu menerima. Nah, selamatlah dia. Kalau mereka tidak mau menerima, celakalah dia. Tanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, tafsir qaulihi ta'ala ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul tidak pantas kalimat-kalimat seperti ini makana ya itu nah kalau ditujukan kepada kita, jadi seperti di sini, kalimat-kalimat ini menunjukkan pelarangan. Nah, tidak akan mungkin tidak sepantasnya dilaku, dilakukan kalau ada kita eh, teguran, ya. Tapi kalau dinisbahkan pada Allah bukan bukan kita yang mengharuskan, Allah yang menetapkan seperti dalam ayat. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Tidak mungkin seperti itu. Ya. Tidak mungkin Allah akan membiarkan orang-orang beriman itu sebagaimana keadaan antum sekarang ini. Nah. Baik, qala Maka kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi bagi nabi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan. Minta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrikin walaupun itu adalah kerabat-kerabat mereka sendiri. Kapan? Setelah jelas setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang tersebut, orang-orang musyrikin itu walaupun itu adalah kerabatnya, termasuk ashab, ashabul jahim. Ini syarat bahwa mereka mati di atas kekafi kekafiran, kesyirikan. Mati di atas kesyirikan tidak boleh dimintakan ampunan. Mati di atas kekufuran tidak boleh dimintakan ampunan. Bahkan tidak boleh disolatkan tidak boleh disolatkan. Nah, tidak boleh disolatkan. Baik. Qala Ini ketika itu kan Rasulullah menyebutkan itu. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. La nah, astaghfirun laka malam unha anka. Pasti, sungguh-sungguh aku akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak di, dilarang. Mungkin beliau apa namanya mengikuti sebagaimana Abu apa namanya Abu Ambiya Nabi Ibrahim menjanjikan ya seperti diterangkan oleh para ulama apa dalam ayat berikutnya ya adapun istighfarul Ibrahim ya ini jadi istighfar yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya Azar itu mau idatin wa adaha iya itu karena mau idatin wa adaha iya janji yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Hmm. Wa a'tazilukum. Yang, yang dia meninggalkan mereka. Itu janji. Tapi setelah jelas bahwa ternyata ayahnya adalah aduun lillah, musuh Allah, mati di atas kesyirikan, yau tabarra'a. Beliau pun berlepas berlepas diri. Nah, Rasulullah SAW juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pantas. Bahkan ini sebagai peringatan juga buat kaum mukminin. Nah, ketika itu juga disebutkan ada mengatakan dua sebab surat ini. Yang pertama ini kejadian ini, yang satu lagi disebutkan Rasulullah memintakan apa namanya mungkin termasuk yang ini memintakan ampunan buat ibundanya Aminah bintu Wahab ketika beliau ziarah ke lewatnya ini artinya bersama para sahabat dalam sebuah perjalanan singgah di Abwa. Abwa kan ada kuburan ibu ibunda Rasulullah SAW Aminah. Di sana beliau nah, minta izin kepada Allah untuk mintakan ampunan, tidak boleh. Nangis beliau. Para sahabat yang melihat kejadian itu ini bertanya, apa yang buat menangis ya Rasulullah? dia beliau mintakan kepada minta kepada Allah untuk minta izin, mintakan ampunan buat ibunya. Tidak diizinkan oleh Rasulullah, tidak oleh Allah. Ya, Men, sedih, subhanallah. Kemudian beliau minta izin kepada Allah untuk menziarahinya. Boleh menziarahi, boleh. kata walaupun ya, wallah alam ini anak belum mendapatkan apakah itu khusus untuk Rasulullah menziarahi kuburan ibunya ataukah itu juga berlaku umum ya berlaku umum yakni menziarahi kita menziarahi kerabat ataupun orang tua yang musyrik nah, termasuk juga atau tidak Allah alam kalau itu kekhususan berarti selesai tapi kalau itu yakni apa tidak khusus buat beliau berarti boh boleh nanti dicari nah Qala salisah al mas'alatul kabirah masalah yang sangat besar Nah, masalah yang sangat besar tafsir qawlihi qul la ilaha illallah. Tafsir dari pernyataan Rasulullah SAW kepada paman pamannya. Qul la ilaha illallah bi khilaf bi khilaf bi khilafi ma alaihi man yad'i ilm ilma. Nah, menyelisihi orang-orang yang sekarang ini mengaku punya punya ilmu, para ustaz, para kiai. Nah, artinya di sini dengan menyebutkan qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah itu menunjukkan bahwa Abu Thalib ya, peristiwa ini peristiwa ini kejadian yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya itu menunjukkan kepada kita bahwa Abu Talib, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal itu faham makna la ilaha illallah. Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang. Nah, bahwa maknanya adalah diterangkan bahwa dengan kalimat itu tabarru adanya annahu tabarru min kulli ilahin siwallah. Adanya sikap berlepas berlepas diri, benci kepada segala sesuatu yang disembah selain selain Allah. Benci dengan semua bentuk peribadatan kepada nah, selain Allah. Baik itu kepada para ambia, minta syafaat kepada mereka, berdoa kepada mereka, istighfar kepada mereka ataupun kepada para malaikat. Lebih-lebih kepada yang selain kedua golongan ini. Nah, itu artinya la ilaha illallah, benci, antipati, ya tabarru, berlepas diri dari semua bentuk peribadatan kepada sesuatu selain Allah. Ini yang dipahami oleh Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah yang dipahami oleh Nah, Abu Abu Thalib. Makanya di ketika Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah kalimatan wa hajilaka biha indallah, keduanya mengatakan apa? Atar an. Apa kamu tidak suka? Tidak suka itu artinya apa? Tabarru kan, berlepas diri. baroah. Baroah itu artinya berlepas diri. Berlepas diri artinya juga sama dengan rahibaan. Tidak suka. Benci. Antipati. Sampai pada tingkatan apa? Memusnahkan. Melenyapkan. Itu baroah. Ya, baroah. Berusaha untuk mengikis, memusnahkan. Nah, kalau dengan penguasa pemerintah men, apa namanya menegaskan menekankan seperti itu, ya dengan jihad, dengan perang, dengan perang. Nah, kalau tidak, ya, dengan cara apa saja dengan dakwah, ya. menyebarkan yang hak, menyebarkan tauhid. Itu bentuk barah, baroah, mengingatkan jangan berbuat syirik. Nah, syirik itu perbuatan orang-orang kuno, orang-orang primitif. Nah, ini zaman modern, nggak pantas lagi mestinya berbuat syirik. Nah, masih percaya sama dukun, sama paranormal, sama orang-orang, nah, orang-orang pintar. Ini kan orang-orang primitif yang seperti ini, iya kan? Acara sedikit-sedikit ya, tanya sama dukun. Acara sedikit-sedikit tanya sama. Kalau sekarang namanya bukan dukun, paranormal. Nah, ya, ya kan? Kala, Nah, itu makna. Nah, di sini disebutkan oleh beliau menukil dari Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh. Fa'lam anna la ilaha illallah hiya kalimatul Islam wa miftahu daris salam. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatul Islam. Kunci Darussalam, kunci sur surga. Wahiyal urwatul ini wahiyal urwatul wusqa tambahnya. Wahiyal urwatul wusqa. Kalimat ini adalah urwatul wusqa tali yang sangat kokoh. Wa kalimatut taqwa. Kalimat taqwa. Wahiyal kalimatul lati ja'alaha Ibrahimu al-Khalil alaihi salam baqiyatan fi aqibihi yang dibuat yang ditinggalkan diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya. Di mana? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. hiya kalimatun baqiyatun ala aqibihi la'allahum yarji'un. Nah, kemudian dalam yang yang yang lainnya di sana. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Wa wasa biha banihi Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ya, juga Nabi Yakub, Nabi Israel, nenek moyangnya orang-orang Yahudi, Israel, Nabi Israel, Nabi Nabi Yakub mewasiatkan, "Innallaha astafa lakumuddin." Allah telah memilih untuk kamu agama ini, yaitu Islam. Kalimat la ilaha illallah. Yang berangkat dari kalimat la ilaha illallah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang dipesankan oleh Ibrahim kepada orang-orang Yahudi. Ini yang dipesankan oleh Israel kepada orang-orang Yahudi. Sebelum beliau meninggal dunia. Bahkan beliau tanyakan kepada mereka. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku ini wasiat Nabi. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya. Israel bertanya kepada putra-putranya yang 12. Nah, apa yang kalian sembah sepeninggalku? nak na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Ilah yang satu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Mereka selamat mereka. Mereka muslim ketika mereka bersama bapak mereka Israel. Mereka muslim ketika mereka bersama Nabi Musa alaihi salam. Mereka muslim ketika mereka beriman dan tunduk kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka kafir ketika mereka tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diberitakan oleh Nabi Isa Farklid Ahmad yang disebutkan di dalam Injil dan Taurat. Bahkan dalam kitab-kitab mereka tanda-tanda ciri-ciri sahabat-sahabat Rasulullah termaktub. Seperti kata Wahab bin Munabbih. Nah, kalau anda Wahab atau Ka'ab al-Ahbar. Nah, ulama Yahudi yang masih Islam di zaman Umar bin Khattab mengabarkan kepada Khalifah Amirul Muminin Umar bin Khattab, engkau akan mati syahid. Kok bisa? Beberapa hari lagi engkau akan mati syahid. Kok bisa? Karena ciri-ciri kamu tercatat di dalam Taurat. Tanda-tanda kamu sudah dikenal. Para sahabat Rasulullah sudah dikenal di dalam Taurat. Makanya ketika mereka dapatkan yang berhadapan dengan mereka ketika perang Khaybar itu adalah Ali bin Abi Thalib, mereka langsung down. Kenapa? Mereka itu nah percayanya sama tahayul juga, ya. Nah, apalagi yang datang itu Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali apa? tinggi menang tambah daun mereka lemas ini benar ini berarti tapi subhanallah ya keras kepala bandel nah, dengki nah ini mereka orang Yahudi jangan untuk mata sudah padahal mereka tahu makanya mereka berusaha untuk menjauhkan sama seperti iblis sudah nah berusaha untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya menjadi teman dia di dalam neraka padahal mereka tahu nah mereka tahu tidak akan menang melawan kaum muslimin biarpun mereka bergabung. Ya. Sebut berapa jumlah eh, orang-orang kafir di dunia ini? 5 miliar, 6 miliar, tidak akan bisa menghadapi orang beriman walaupun mereka bergabung. Ya, walaupun mereka bersatu padu, kaum muslimin tidak akan lenyap. Tidak akan kah? Tidak akan kalah. Nah, maka tapi dipretelin satu-satu. Ada yang jadi jil, ada yang jadi jin, ada yang jadi setan, <laughs> Lengkap sudah. Ya, setan ins yang jadi corong mereka. Nah, qala rahimahullah la'allahum yarji'un wa ma'naha dan maknanya adalah nafyu syirki fil ilahiyah. Menafikan kesyirikan di dalam al-ilahiyah. Dalam peribadatan. Amma siwallah. Dari segala sesuatu selain Allah. Menafikan kelahutan. Kalau istilah mereka. Ada lahut, ada nasut. Lahut ini ke ilah, keilahan, ilahiyah. nasut kemanusiaan. Jadi pada mereka menganggap bahwa pada diri Nabi Isa itu ada lahud dan nasut. Jadi makanya mereka sembah. Ya, makanya mereka sembah. Nah, itu dinafikan ilahiyah itu dari segala sesuatu selain Allah. Ini gara-gara filsafat enam, ini dan rusaknya filsafat juga ilmu kalam. Nah, wa ifradullah taala bil ilahiyah dan menyendirikan mengkhususkan Allah taala dengan ilahiyah tersebut. Kalau kita katakan ilahiyah di sini adalah sifat-sifat maha sempurna. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan kecuali Allah. Iya kan? Nah. Wal ilahiyatu hiya ta'alluhul qalbi bi anwa'il ibadah. Al ilahiyah itu adalah ketergantungan hati, keterikatan hati, kecenderungan hati dengan berbagai bentuk ibadah. Kal mahabbah seperti cinta, wal khudu tunduk, wadul menghinakan diri, wabid doa dengan doa, wal isti'anah minta pertolongan, warraja harap, khauf takut, rahbah keinginan antusias, warrahbah rasa takut dan gentar, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Allati dzakarallahu fi kitabihil aziz yang telah dipaparkan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia. Amran dalam bentuk perintah, wa targhiban dalam bentuk dorongan, anjuran untuk suka lil ibad kepada hamba-hambanya an ya'budu biha rabbahum wahdah supaya mereka menyembah dengan ibadah-ibadah tadi hanya kepada Rob mereka satu-satunya wahya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Yang ibadah itu artinya adalah isim, kata yang mencakup yang menghimpun semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah baik ucapan dan perbuatan lahir dan batin. Wa kullu fardin min afradil ibadah setiap satuan dari satuan-satuan ibadah itu la yastahiqqu an yuqsada bihi illallah. Tidak boleh, tidak berhak, tidak ada yang berhak untuk dituju dengannya kecuali Allah wahdah satu-satunya. Jadi tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah meminta mengharapkan rezeki, mengharapkan pertolongan, syafaat, istighatsah, ya, kesehatan, kemenangan kepada selain selain Allah. Faman sarafahu li ghairillah faqad asyrakahu fi haqqillah. Siapa yang memalingkannya, menyerahkannya kepada segala sesuatu selain Allah, baik itu kepada nabi, kepada malaikat, berarti dia telah mempersekutukan orang itu makhluk itu di dalam hak hak istimewa Allah. Allah la yasluhu li ghairih yang tidak pantas untuk selain Allah. Wa ja'alahu niddan berarti dia menjadikan Nah, untuk Allah tanding tandingan. Waqad ammatil balwa bihada syirkil akbar bi arbabil kubur. Dan telah merata bencana. Ammatil balwa bihada syirk dengan kesyirikan ini. Syirikan akbar. Yang dilakukan oleh arbabul kubur. Para pentolan orang-orang tokoh-tokoh yang suka memuja, mengkultuskan kuburan. Mengagungkan kuburan. Dan orang-orang yang dikubur wal asjar termasuk juga pohon-pohon wal ahjar batu-batu wattakhadhu dzalika dinan dan mereka jadikan itu sebagai aga, agama zamu annallaha ta'ala yuhibbu dzalika wa yarda menurut mereka kata mereka Allah suka yang demikian dan meridainya wa huwa syirkul ladzi la padahal itu adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah kama qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa qala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh min ansar wa qala ta'ala fi ma'na tauhid dan Allah berfirman tentang makna tauhid wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah qada di sini perintah kata mereka Allah tetapkan, Allah perintahkan supaya kamu jangan nah, beribadah, kepada nah kecuali hanya kepada Allah. Ya, jangan kamu menyembah, jangan kamu beribadah kecuali hanya hanya kepada Allah. Allah kalaupun misalnya maknanya qada itu menetapkan. Nah, ini ketetapan dari Allah bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali hanya <coughs> kepada Allah. Ais amara wa wasa. Nah, ini makna yang dipahami oleh para ulama. Qadha di sini amrun, amar, perintah dan wasa, wasiat. Yang tentunya harus dipegang. <coughs> Wa hadha makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Fa qauluhu alla ta'budu. Nah, huwa makna la ilaha. Fi kalimat ikhlas Ya, dalam kalimat la ilaha illallah itu Allah ta'budu dalam ayat ini itulah makna la ilaha. Kemudian illa iya huwa makna istifna fi la ilaha illallah. Illallah. Itu disebutkan illa illa iya dalam ayat. Wa nadairu hadza fil Qur'an katsirun. Nah, yang sebanding dengan ini dalam Al-Qur'an sangat sangat banyak. Nah, maka pantas yang keempat disebutkan oleh beliau rahimahullah. Anna Aba Jahal. Waman ma'ahu. Dan yang bersama dia. Ya'rifuna muradan Nabi SAW. Bi'iza qala lirajul. Qul la ilaha illallah. Mereka faham. Apa yang dimaukan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah berkata kepada seseorang. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kenapa? Mereka pasti akan melepaskan semua keterikatan, ketergantungan dari selain Allah. Putus hubungannya, putus rasa cintanya. Makanya ketika dihadapkan pada kenyataan, belum sampai waktunya ya Abu Sufyan, engkau mengakui la ilaha illallah? nah, Bala. Kalau memang ada ilah selain Allah, tentu dia memberi manfaat kepada aku saat ini. Abu Sufyan, sekian puluh tahun. Nah, dengan syirikan bahkan memerangi Rasulullah SAW paham makna la ilaha illallah harus berlepas diri dari semua bentuk ketidaktaatan kepada selain Allah ketergantungan kepada selain Allah ya ketaat ketaat ya berlepas diri sehingga tidak lagi taat kepada segala sesuatu selain Allah nah ini makna la ilaha illallah intinya berlepas diri dari semua semua itu dan menetapkannya hanya kepada Allah maka kata beliau faqabbah Faqabbahallahu man Abu Jahal a'lam minhu bi aslil Islam. Maka semoga Allah memburukkan orang-orang yang ternyata Abu Jahal lebih tahu daripada dia tentang pokok-pokok Islam. Mereka mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, mereka mengatakan tidak ada pencipta dan penguasa jagat semesta selain Allah. Naam, itu diakui oleh Abu Jahal tapi tidak membuat mereka muslim. Tahu ini yang ucapkan kalimat seperti ini tidak ada ilah itu artinya tidak ada penguasa penghuni alam semesta raya dan penjagat. Profesor yang mengucapkan seperti ini. Ahli tafsir Indonesia. Qatalallahu jahal. Nah, profesor mengatakan, mengucapkan seperti itu yang Abu Jahal lebih tahu daripada dia tentang kalimat ini. Sehingga karena mereka mengartikan, menafsirkan lagi kalimat dalam surat Al-Anbiya "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Dikupas ilah subhanallah. Nah, pada ayat itu nah maknanya bukan yakni kalau ada pencipta di ini atau penguasa sejagat semesta, tapi yang maksudkan oleh Allah nah yakni ada alih di sini yakni ilah-ilah yang diibadahi. Nah, mereka tidak paham Kalaupun disebutkan di dalam ayat-ayat adanya ilah, Allah menyebutkan adanya ilah-ilah itu, mereka lupa dengan dua ayat yang disebutkan dalam surat Al-Hajj dan surat Luqman. Ya. Nah, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Bahwa segala sesuatu yang disembah yang diseru mereka selain Allah, ada pun bentuk bentuknya makhluk-makhluknya, wujud-wujudnya, tapi itu semua adalah ilah yang batil. Nah, sesuai dengan namanya tidak pantas, tidak layak. Nah, tidak berlah berlaku. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir khamisah jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammi. Kesungguhan Rasulullah SAW seriusnya sampai mubalaghah berulang-ulang beliau tekankan inginkan apa supaya pamannya masuk masuk Islam. Nah, tapi tidak berhasil. Asalisah. Dan nggak jadi yang terakhir. Arad ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Bantahan terhadap orang yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib dan salafnya. Seperti Ahmad Zaini Dahlan. Ya. Syekh Syafi'iyah di zaman itu. Setelah Syekh Muhammad Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Yang paling sengit memusuhi dakwah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Tersebar ya risalahnya. Ya, yang membantah, yang menganggap bahwa Abdul Abdul Muthalib juga Abu Talib masuk Islam. Dia beri mati dalam keadaan Islam. Dengan semua tadi. Padahal yang disebutkan oleh para ulama itu hadisnya benar, batil. Ini lebih lebih sahih riwayat dari Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam Apalagi disebutkan dalam ayat di hadis yang lain. Perkataan Abbas bin Abdul Muttalib. Apa sumbangsihmu? Pertol artinya, andilmu artinya apa namanya balas jasa mu eh, seperti itulah mungkin bahasanya ya beliau beliau, beliau mengingatkan pada Rasulullah apa balas jasa anda terhadap Abu Talib yang telah membela anda merawat anda selama ini laula ana kata Rasulullah la fiddan la kana fid darkil asfal minan nar kalau tidak ada aku ya artinya kalau tidak dengan syafaat Rasulullah yang pada Allah nah maka dia berada di paling dasar neraka kenapa sudah tahu kebenaran, sudah tahu tentang Rasulullah, tapi dia tidak mau menerima. Itu lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak tahu, nah dia menentang. Nah, nah kalau dia menentang dengan ilmu, dengan sudah tahu dia menentang melakukan kesalahan, itu lebih fatal, lebih ber, lebih berat. Nah, maka disebutkan kalau tidak karena aku kata Rasulullah, dia berada di dasar neraka. Nah, dengan rahmat Allah kepada dan kasih sayang Allah kepada nabinya. Cintanya Allah kepada Rasulullah SAW, syafaat beliau diterima oleh Allah. Abu Talib tidak ditempatkan di dasar neraka. Abu Talib diletakkan di permukaan neraka. Di permukaan yang paling ringan azabnya. Azabnya Abu Talib. Diletakkan sandal dari neraka di bawah kakinya, mendidih otaknya. Ini yang paling ringan. Nah, ini yang paling ringan. Banyak hadis yang disebutkan itu dan itu sahih. Nah. Wallahu a'lam Baik. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kita melanjutkan pada kesempatan lain. Ila